Bapak Ari. Halo, silakan Pak Ari. Iya, menyikapi hal ini kita sudah bisa melihat ya. Kalau memang dari awal skenario pembangunan transportasi ini hanya sekedar proyek Pak. Ini seperti Ibu Baswedan itu kalau menurut saya Baswedan itu kalau menurut pendapat pribadi itu nggak ada gunanya karena sampai sekarang pun kita lihat naik Baswe dengan naik kendaraan umum lain itu masih jauh lebih cepat naik kendaraan umum lain. Belum terjadi penumpukan-penumpukan kendaraan. Jadi memang masalahnya ini bukan di bukan di jenis transportasinya Pak, tapi masalahnya ini dari eh, pemimpin-pemimpin khususnya di DKI ini untuk bisa menjadikan transportasi ini sebagai alat untuk mengeruk uang. Sebagai contoh saya perumpamakan misalnya di daerah Klender Pak. Sekarang di daerah Klender ini akan dibangun busway dari Pulau Gebang ke Kampung Melayu sementara di sampingnya itu ada kereta yang menghubungkan、uh, eh, Bekasi sampai ke Jatinegara gitu loh. Saya rasa itu semua sia-sia gitu loh. Kalau memang serius ingin dikembangkan, perbanyak aja jalur kereta api. Perbanyak gerbong kereta api, membuat masyarakat merasa nyaman naik kereta api. Itu udah jauh lebih baik dibandingkan kita harus membangun infrastruktur lagi, menghabiskan pajak uang yang udah kita bayar, yang akhirnya terbengkalai sia-sia. Seperti bakso itu sia-sia menurut saya itu. Itu aja, terima kasih. Pak Jainal? Iya. Kalau yang saya tahu itu pejabat kita itu rata-rata lah, rata-rata itu kalau mau ada pemilihan pilkada itu itu selalu nyari proyek untuk mencari modal mencari modal lagi. Jadi dengan alasan dia itu nyari proyek, sehingga kan dia dapat itu tuh dapat duit dari proyek itu itu setelah saya gitu jadi mencari-cari banyak alasan gitu ya. terima kasih Pak Zainal ada Bapak Edi ya, Selamat siang Pak yes. Silakan Pak nah, Menurut saya sih gini Pak ya Proyek monorail itu pasti dengan memakai uang rakyat Uang rakyat terutama uang rakyat DKI Jakarta gitu kan Nah kalau uang rakyat dipakai itu hambu-hamburin aja Tentu harus ada punishmentnya gitu ya hukumannya Nah kalau begitu berarti gubernur sebelumnya Yaitu Pak Sutioso itu harus dihukum dong Karena dia menghamburkan uang rakyat Bukankah demikian kalau nggak dijalankan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Edi. Ada penelpon selanjutnya Bapak Andre. Ya. Ya, silakan Pak Andre. Ya, menurut saya itu para pejabat itu ya kalau sudah berak ya harus cebok. Jangan berak di sembarang tempat, enak-enak aja deh nongkrong berak tinggal, nongkrong berak tinggal. Istilah orang berak. Ya, para pejabat kita harus tanya bertanggung jawab dong istilah kata ini nongkrong berak ditinggal dan tidak cebok itu aja Pak makasih terima kasih Pak Andre ada penelpon selanjutnya adalah penelpon terakhir kita di Businessman Opinion kali ini Ibu Meli iya saya cuma mau ngomentarin ya itulah udah kelihatan cerminnya para-para pejabatnya kita itu aja makasih terima kasih Ibu Meli Pak Dodo selamat sore selamat sore silahkan ya memang sudah biasa ya saya juga heran uh, seringkali janji-janji itu merupakan papesan kosong gitu ya jadi apalagi untuk kepentingan masyarakat bawah itu seringkali janji cuma papesan kosong wah benar apa yang dikatakan Pak SBY bahwa itu uh, di Jakarta semuanya itu omong kosong semua jadi eh, apa yang dijanjiin mau Ma, mau apa mau Norel perbaikan itu semuanya omong kosong semua jadi percuma gitu di media itu jadi makanya kayak Pak Hozi Bowo pada saat yang kedua ini, aduh, pokoknya sayang banget banyak. Nah, nah, jadi ini eh, semua janji-janji aja, Pak Pak Alex, silakan. Baik, terima kasih. Jadi Pak Bowo ini sebenarnya kalau ada konstitusi daerah, ini melanggar konstitusi daerah. Karena dulu eh, itu kan ditanamkan ya, gubernurnya Pak Yosok beliau adalah sekta atau berbuah. Jadi kalau dia nggak bisa menurut apa yang sudah ada aja, apalagi menciptakan yang baru, ini big question buat Oka. Pak Robert, selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan. Jadi gini Mbak, kita ini masyarakat Jakarta itu udah bosen janji-janji, ya kan? nggak usah jauh-jauh deh itu busway aja deh busway coba kita perhatikan kalau kita tunggu di harmoni setengah jam baru bisa dapat kebagian antrian itu aja dulu dibenahin diperbanyak busway-nya diperbagus diamanin supaya jangan ada yang colek sana colek sini itu dulu lah diberesin busway diperbanyak terus jalur-jalurnya dibenerin jangan eh, bikin-bikin、uh, yang lain-lain yang heboh-heboh aja gitu buang-buang duit negara Emang bukan duitnya dia sih, duitnya rakyat, jadi seenak-enaknya. Jadi kalau busway itu kita ngantri lima menit aja, kan udah enak, nyaman. Nggak perlu lah bikin kereta-keretaan. Bosen kita naik kereta, naik busway juga udah enak. Terima Kita ke Pak Asnawi ya. Pak Asnawi, selamat sore. Boleh bilangin ke Bang Poke, nggak dilanjutin. Cuman eh, tolong dong bilangin itu apa tiangnya itu ditebangin gitu jadi nggak ganggu itu susah gitu ya kalau nggak ada duit dia mah si Pak Pak Bowo nya aja masa negara nggak ada duit bilangin tinggal ada mau nggak itu bank negara tuh duitnya dipakai kan bisa cuman mungkin komisinya nggak dapat sama Pak Bowo jadinya dibatalin terima kasih terima kasih kembali